Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi Gunung Sinai. Dan demi kitab yang ditulis. Fi pada lembaran yang terbuka demi Baitul Ma'mur, Ka'bah demi atap yang ditinggikan, langit demi lautan yang penuh gelombang. Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang, sekeras-kerasnya. Wa tasirul jibalu sayra. dan gunung berjalan berpindah-pindah. فويل يومئذ للمكذبين Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, الذين هم في خوض يلعبون orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. هذه النار التي كنتم بها تكذبون Dikatakan kepada mereka, Inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Innal muttaqina fi wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Dikatakan kepada mereka, Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون Bahkan mereka berkata, Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu, kecelakaan menimpanya. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Katakanlah Muhammad, tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون Ataukah mereka berkata, Dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa? أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. أم له البنات ولكم البنون Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? أم عندهم الغيب فهم يكتبون Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. أم لهم إله غير الله Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, "Itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk." فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang, pada waktu fajar.